dan bantahlah mereka dengan yang lebih baik. Fakaifa la ya'dil ba'duna 'ala ba'd? Maka bagaimana mungkin sebagian kita tidak adil kepada sebagian kita sendiri? Kepada sebagian yang lain. Mislah hadal khilaf dalam permasalahan yang seperti ini. ini yang beliau anggap hanya perselisihan lafaz saja. Allah Ta'ala Allah berfirman يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصد ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وهي orang-orang ريما beriman, jadilah kalian orang عادل اتق الله untuk Allah sebagai saksi-saksi dengan adil. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. Jangan kebencian kalian kepada satu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil. Ta'dilu, berbuat, berbuat adil. Huwa aqrabu littaqwa. Karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Qul inna a'udzu billahi muslimin yang hormati. Apa yang diucapkan oleh beliau rahimahullah wa ghafarallahu lahu adalah perkara yang sesungguhnya hak, hakikat yang hak bahwa kita disuruh untuk adil disuruh untuk membantah juga dengan keadilan. Allah, tetapi keadilan tentunya yang dipahami adalah keadilan syar'i. Keadilan syar'i adalah yang cocok dengan Quran dan Sunnah. Keadilan adalah apa yang mencocoki ya ayat dan hadis. Ini keadilan. Maka kalau bantah dengan ayat, bantah dengan hadis, atau menyikapi dengan sikap-sikap yang disuruh dalam dan disuruh dalam haji, maka itu tidak salah. Alhamdulillah, jangan sampai kalimat-kalimat seperti ini diambil oleh ahlul ahwa. Jangan sampai kalimat-kalimat seperti ini diambil oleh hizbi, suri, ikhwani, dan mereka-mereka ahlul tajir. Orang yang bersikap lembek dalam masalah dakwah yang selalu ingin bijak ke sana, bijak ke sini, bijak ke situ, bijak ke sana. Mereka memakai kalimat-kalimat seperti ini. Mereka akan mengatakan berkata Ibn Abdul ini dalam syarah Ibn Tawawiyah. Karena bila Allah bahkan mereka memahaminya bukan hanya kepada perbedaan istilah tadi. Justru kepada disebut terakhir. Al-Khawarij yang tidak membantah mereka dengan adil dan seterusnya dan seterusnya tidak ke sana. Ya. Beliau masih membicarakan tentang perbedaan istilah antara Abu Hanifah dengan para ulama yang lain. Para ulama yang lain secara ijma menyatakan dengan kalimat bahwa iman yazid wa yanqus. Yazid bil ta'a wa yanqus bil ma'siyah. Sedangkan beliau, waman ma'ahu rahimahullah wa ghafarallahu lahu menyatakan bukan iman yang bertambah dan berkurang. Iman tidak bertambah tidak berkurang, tapi ketakwaannya bertambah dan berkurang. Maka kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, itu perbedaan istilah saja. Beliau sama dengan yang lain, masalah iman mempengaruhi, eh, masalah dosa mempengaruhi, amalan sholat juga mempengaruhi. Ya, ini dosa-dosa mempengaruhi, amalan sholat juga mempengaruhi. Mengaruhi keadaan seseorang. Bisa bertambah, bisa berkurang. Hanya saja menurut beliau adalah ketakwaan yang bertambah dan berkurang. Imannya tidak berubah. Sedangkan disebutkan oleh yang lain secara sepakat maka ikhwan ibn sudah ma'ruf bahwa iman yang bertambah dan berkurang dan itu jelas lebih sahih. Jelas lebih benar. Karena dalam Al-Quran berkali-kali liyazdadu imanan. Bukan liyazdadu ketakwaan atau liyazdadu takwa. Tidak. Tetapi liyazdadu imanan ma'imanihim. Atau dengan kalimat-kalimat yang semana dengan itu dalam ayat-ayat lain. Maka Allah faedah ini harusnya kita terapkan pada tempatnya. Kalimat-kalimat seperti ini kita hendaklah bersikap adil memberikan iya. Kita mengatakan aman nabihi dan kita menyatakan sami'na wa ata'na. Apa kata Allah? La yajrimannakum syana'anu qawmin ala anna ta'dilu. Jangan kebencian kalian kepada satu kaum menjadikan berbuat tidak adil. Syekh Rabi hafizahullah ketika mendengarkan ucapan sururiyin hizbiyin berbicara tentang keadilan ini, ayat ini, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu taqwa. Tetapi mereka menafsirkan hendaklah kita bersikap adil kepada ahlul bid'ah. Bagaimana sikap adilnya? Sikap adilnya kepada ahlul bid'ah adalah sebutkan kebaikan-kebaikannya Sebagaimana kita mengkritik kesalahan-kesalahannya. Maka kita katakan mereka menyimpang dalam masalah ini. Tapi mereka bagus, lurus dalam masalah yang lain. Ini keadilan menurut sururiin, hizbiyin, ikhwaniin, dan sejenisnya. Maka kata Syekh Rabi, Hafizullah Ta'ala, bukan itu keadilan. Bukan itu keadilan. Yang namanya keadilan, kalau lihat dari sebab turunnya ayat ini, adalah ketika mereka para sahabat dan Rasulullah SAW akan berangkat haji ke Makkah dihalangi oleh Quraisy. Ya. Maka mereka marah. Ya. ya Rasulullah, kita lawan saja mereka. Kita masuk secara paksa. Kita rijal. Kita berani untuk berperang dan seterusnya dan seterusnya. Padahal mereka dalam keadaan sudah berpakaian pakaian ihram. Mereka sudah berniat untuk haji. Mereka sudah masuk di dalam hukum-hukum ihram. Membunuh binatang buruan saja nggak boleh, apalagi perang. Eh. Maka yang turun adalah ayat wala yajrimannakum syana'an qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu taqwa. Janganlah kebencian kalian pada mereka menjadikan kalian berbuat tidak adil, yakni melanggar bulan haram di negeri haram di hari yang suci, di bulan yang suci, di tempat suci. Karena Lihat maknanya adil. Berarti apa makna adil dalam ayat tadi? Janganlah kalian wahai para sahabat karena bencinya kepada orang-orang kafir musyrikin, kemudian kalian melanggar hukum-hukum Allah. Berarti apa yang namanya adil? Tetap di dalam hukum Allah. Kalaupun kita marah, emosi, jengkel, tapi kalau dikatakan jangan, karena ini bulan haram, di negeri haram, maka tahan tangan kita. Tahan diri. Walaupun jengkel. Walaupun marah. Ini yang namanya adil. Baik. Bagaimana sikap kepada mereka ahlul dalal? Apakah keadilan kalau kita mengumumkan kebaikannya? Sedangkan dalam Quran wa sunnah disebutkan kejelekan mereka dan tidak disebut kebaikannya. Kalaupun mau disebut kebaikannya mungkin iblis dikatakan mengajarkan ayat kursi kepada Abu Hurairah. Tapi apakah disebut? Tidak. Allah sebutkan dengan kalimat bahwa syaitan aduun lakum. Fattakhiduhu aduwa. Syaitan itu musuh kalian. Dan jadikan sebagai musuh. Enggak dibahas itu. Kebaikan dia mengajarkan uh, la ilaha illallah atau ayat kursi kepada Abu Hurairah. Enggak dibahas. Demikian pula tentang orang-orang kafir Apakah Yahudi ataupun Nasrani? Apa mereka tidak punya kebaikan? Mungkin punya, tetapi tidak disebut. <laughs> Disebut dalam rangka kejelekan mereka, dalam rangka peringatan. Hati-hati. Jangan mengikuti Yahudi. Jangan mengikuti Nasrani. Sehingga para ulama mutaakhirin, karena para ulama al-mutaakhirin inilah yang tahu kejadian munculnya aliran baru Hizbiyah. Maka mereka yang berbicara, menyatakan bahwa pemikiran seperti ini pemikiran bid'ah muhdatsah. Bid'ah sururiyah, bid'ah hizbiyah, bid'ah ikhwaniyah yang dibawa oleh mereka, ikhwan muslimin, dilanjutkan oleh sururiyin, dilanjutkan lagi oleh orang-orang mutamayyi'in. Karena bin a'azakumullah, maka hati-hati. Ambil dan pahami ayat ini sebagaimana mestinya. Kita wajib bersikap adil walaupun terhadap musuh. Kita wajib bersikap adil kepada kelompok manapun. Dan adilnya adalah sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kalaupun kita jengkel, kita marah. Tapi kalau Al-Quran menyatakan mereka masih muslimin. Tidak halal darahnya. Sabar. Sabar. Lu tapi ini mereka kurang ajar. Allah mengatakan, Rasulullah SAW menyatakan mereka tidak kafir. Tahan tanganmu. Kufu aidiakum. Tahan tangan-tangan kalian. Ini adil namanya. Taib ikhwan ibn a'azakumullah alhamdulillah ahlu sunnah sesungguhnya hanya menjelaskan yang hak adalah hak yang batil adalah batil ahlu sunnah dan para imam-imamnya dan para murid-muridnya dan para da'i ilal kitab wa sunnah para da'i ilal salafiyah mereka hanya menjelaskan ini hak ini batil ini sunnah ini bid'ah ini adalah sunnah ikutilah dia ini adalah bid'ah hati-hatilah daripadanya Demikian pula terhadap orang-orangnya. Ini ahli sunnah. Hendaklah kalian berjalan bersama mereka. Dan ini ahlul bid'ah. Jangan ikuti mereka. Ini adil seadil-adilnya. Ini adil seadil-adilnya. Sebaliknya kalau menyatakan ahlul bidah itu bagus, punya kebaikan. Ini adalah penipuan, sebesar-besar penipuan. Penipuan masalah dunia saja. Masalah harta, itu jelek. Walim, apalagi penipuan masalah agama kembali kepada kita. Wahuna amrun yajib an yutafattan lahu. Di sini ada perkara yang perlu kita teliti dan kita perhatikan. Wa huwa anna al-hukma bighairi ma anzalallah qad yakunu kufran yanqulu 'anil millah wa qad yakunu ma'siyah kabirah atau saghirah. Perlu diperhatikan bahwa hukum atau berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan berhukum dengan hukum-hukum selain hukum Allah bisa jadi kafir yang mengeluarkan dari Islam, mengeluarkan dari agama, tapi bisa jadi pula maksiat. Kemaksiatannya bisa dosa besar, bisa dosa kecil. Dan bisa pula kufran, bisa juga kufur yang tidak mengeluarkan dari millah. Kata Musan, eh, kata Syarih, imma majazian wa imma kufran asghar alal qawlainil madkurain. Apakah disebut dengan hukum kafir majazi atau kafir kafir kecil, kufur kecil? Sesuai dengan dua pendapat yang sudah disebut. Kembali kita katakan sebagai catatan bahwa istilah mereka dengan kufur majazi, kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi istilah para ulama selain beliau dan seluruhnya menyatakan kufron asgar, kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari agama. Tetapi beliau menyebutkan dua istilah dua-duanya. Karena beliau tahu dua pendapat mereka para ulama. Maka yang raji yang sahih bukan kufran majazian, tapi kufran asgar, kufur kecil. Berarti ada tiga kemungkinan. Orang berhukum tidak dengan hukum Allah, bisa kafir keluar dari agama, bisa kafir kecil yang tidak mengeluarkan dari agama bisa maksiat. Ada tiga kemungkinan. Maksiatnya bisa maksiat dengan dosa kecil, bisa dengan dosa besar. Berarti kalau yang ketiga ada dua, jadi empat. Ya. Empat kemungkinan. Karena setiap orang yang tidak mengamalkan hukum Allah berarti dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Seorang tidak berhukum dengan hukum Allah. Harusnya itu haram, tapi dia kerjakan. Apa itu? Dosa. Tergantung apakah dosa besar atau dosa kecil. Tetapi kalau ternyata dia menentang hukum Allah, meminta, berdoa kepada selain Allah, maka itu kufur. Lihat Ibn Ibn Azakullah apa yang dikatakan oleh beliau. وَذَلِكَ بِحَسْبِ halil hakim. Kemungkinan-kemungkinan yang empat tadi sesuai dengan keadaan si hakim yang berhukum dengan hukum selain Allah tadi. Kayak apa keadaannya? Fa'innahu ini taqada anna al hukm bima anzal Allah wajib واجب وأنه mukhayyar فيه أو استهان به ما تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. Keadaan pertama, kalau orang itu yang berhukum dengan hukum selain Allah itu, dengan hukum-hukum lain selain hukum Allah, kalau dia meyakini bahwa hukum dengan apa yang Allah turunkan itu tidak harus ya, tidak harus berhukum dengan hukum Allah. Au mukhayyar atau dia memiliki kebebasan. Ya, boleh pakai hukum Allah, boleh juga enggak. atau dia meremehkan, melecehkan, merendahkan hukum Allah Mata Matayakunihi anna hukum Allah. Bersama pengetahuan dia kalau itu benar-benar hukum Allah. Maka ini kafir kufran akbar. Kafir dengan kekufuran yang besar. Keluar dari Islam. Yang ini disebut dengan kufrul juhud. Menentang. Ya saya tahu itu hukum Allah. Tapi saya tidak mau. Dan ini enggak harus ikut hukum Allah. Ini khonirin azakumullah kafir keluar dari Islam. Yang kedua ini taqada wujub al-hukum bima anzalallah. Yang kedua dia meyakini bahwa saya ini harus mengikuti hukum Allah. Kalau tadi menentang, kalau ini menyatakan iya, saya yakin memang harus kita ikuti hukum Allah ini. Wa ilmuhu fi hadhil waqa'ah. Dan dia tahu bahwa apa yang dia kerjakan adalah satu kesalahan wa'adala anhu ma'atirafihi bi'annahu mustahiqun lil'uqubah dan dia menyelisihinya adalah anhu artinya dia menyimpang dari yang seharusnya dengan pengakuan bahwa ini memang yang hak dan saya ini melanggar dan saya ini berhak untuk dihukum oleh Allah pantas juga adab Fahadha asin. Ini orang bermaksiat. Bermaksiat. Dia tahu, aduh, inilah salah ini saya. Ini dosa ini saya. Bingung dia, gelisah dia. Berarti masih punya iman. Maka itu maksiat. Itu kemaksiatan. Wa yusamma kafiran kufran majazian. Dan dijuluki dengan kufur majazi atau kufur asgar. Dijuluki dengan kufur kecil. Kenapa dikatakan kufur padahal tidak kafir? Karena perbuatannya hampir sama dengan perbuatan orang kafir. Ini berhukum dengan hukum selain hukum Allah, orang-orang kafir. Orang ini juga tidak berhukum dengan hukum Allah. Kok sama? Iya, perbuatannya sama. Kufur. Tetapi yang ini meyakini bahwa yang hak harusnya mengikuti hukum Allah dan dia merasa salah di hatinya dan dia tahu kalau itu keliru, dia dosa. Dan biasanya ada kegelisahan, ada penyesalan. Ini yang namanya kufur amali atau kufur asghar. Wa in jahila hukmallahi fiha ma'abat li juhdihi. Sekarang kemungkinan ketiga. Kalau si hakim yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Dalam keadaan dia bodoh. Tidak mengerti hukum Allah. Ma'abad li juhdihi. Dan dia sudah berupaya dengan sungguh-sungguh. Mencari hukum Allah apa kata Allah? Apa kata hadis? Wastifragi wus'ihi dan dia sudah mengeluarkan segenap kemampuannya untuk mempelajari mana yang hak, mana yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, mana yang sesuai dengan hukum Allah. Dia sudah berupaya, berusaha. Fi ma'rifati hukmi sudah berupaya untuk mengenali hukum Allah yang mana. Tetapi ternyata karena bodohnya salah. Wa akhta'ahu dan dia keliru. Maka yang ketiga ini tidak kufur akbar, tidak kufur kecil. Fahada muhti'un. Orang ini salah, keliru. Ya. Keliru, salah, tidak sengaja. Maka dikatakan lahu ajrun al -istihadi. Dia mendapatkan pahala karena sungguh kesungguh-sungguhannya mencari hukum Allah. Malah dapat pahala karena kesungguh-sungguhannya mencari hukum Allah, mempelajari ayatnya, mencari hadisnya, mencari ucapan-ucapan para ulama, tapi kemudian keliru. Maka orang yang seperti ini akhta'a. Dia tergelincir keliru. Wa khata'uhu maghfur. Usahanya dapat pahala, kesalahannya dimaafkan. Lihat tiga keadaan. Hakim yang pertama, hakim yang kedua, hakim yang ketiga. Hakim yang pertama sudah diketahui oleh dia itu hukum Allah. Tapi dia nggak mau. Saya nggak mau. Mau apa? Ini hukum Allah. Saya tahu hukum Allah. Emang saya harus ikuti hukum Allah? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini jelas kufur akbar. Tapi yang kedua adalah orang yang berbuat kesalahan, dosa, tahu dia itu hukum Allah dan dia merasa saya melanggar hukum Allah, saya ini bisa diadab oleh Allah, maka dia gelisah. Berarti dia masih punya iman. Maka orang seperti ini perbuatannya tidak dikatakan kufur yang mengeluarkan dari Islam, tetapi kufur asghar. Yang ketiga, orang yang berusaha untuk mencari hukum Allah kemudian salah maka yang ini lebih ringan lagi. Usahanya dapat pahala, kesalahannya dimaafkan. Warada Syekh rahimahullah. Dan dikatakan oleh Syekh rahimahullah dalam ucapan matanya ini oleh Syekh Abu Ja'far Tahawi, "Wala naqulu la yadurru ma'al imani dhanbun liman 'amilahu." Dan kami tidak berkata bahwa tidak mempengaruhi iman dosa-dosa liman amilahu bagi siapa yang mengamalkannya. Perhatikan kalimat ini. Ini kalimat matan dari Abu Ja'far Tahawi. Yang menunjukkan bahwa beliau al-musannif menyebutnya bahwa iman terpengaruh dengan dosa-dosa. Iya kan? Kata beliau, kami tidak berkata bahwa dosa-dosa itu tidak mempengaruhi iman. Tidak, kami nggak mengatakan seperti itu. Ya ini ini bantahan buat siapa? Bantahan buat murjiah. Yang menunjukkan bahwa beliau tidak dikatakan murjiah. Walaupun beberapa tokohnya tergelincir dalam istilah. Tetapi kenyataannya ketika membahas masalah murjiah. Mereka membantah murjiah. Dan berkatalah la, naqulu La yadur ma'al imani dhanbun. Kita tidak berkata bahwa dosa-dosa itu tidak mempengaruhi iman. Tidak. Kita mengatakan bahwa dosa memengaruhi iman. Bagi orang yang mengamalkannya. Mukhalafatal murji'ah. Tentunya ucapan ini menyelisihi murji'ah. Wasyabbah. Wasyabbatuhum. Wasyubhatuhum. Kanat qad waqa'at li ba'dil awwalin. Dan syubhatnya sudah pernah mengenai orang-orang terdahulu. Fattafaqas sahaba ala qatlihim. Maka para sahabat sepakat hukumnya adalah membunuh mereka. lam yatubu kalau mereka tidak mau bertaubat. <laughs> Kalau mereka tidak mau bertaubat, mereka dibunuh. Fa inna Qudamah ibn Mad'un, kisahnya bahwa sesungguhnya Qudamah ibn Mad'un radhiyallahu taala anhu pernah minum khamr. Ba'da tahrimiha. Setelah diharamkan. Khamr. Huwa wa ta'ifah. Beliau dan beberapa orang. Ta'awwalu qawlahu ta'ala. Menakwilkan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fi mat'imu. Idza mattaqaw wa amanu wa amilu salihat. Tidak mengapa bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh pada apa yang mereka makan atau mereka minum. Tidak mengapa selama mereka bertakwa, beriman dan beramal saleh. Silahkan mau makan apa, silahkan mau minum apa. Al-ayah. Falamma dzakaru dzalika li Umar bin Khattab, ketika dikhabarkan berita ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ittafaqa. Maka sepakatlah beliau Umar bin Khattab wa Ali bin Abi Thalib wa sair sahabat dan sekian banyak sahabat ala annahu min i'tarafu bit tahrim jalladu wa in asarru ala istihlalihim qutilu. Apa kesepakatan mereka? Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lain. Annahu min i'tarafu bit tahrim. Kalau mereka mengakui itu haram. Mereka masih minum dikatakan itu atau jullidu. Mereka dicambuk sebagaimana hukuman peminum khamr. Hukum orang yang bermaksiat dengan peminum khamr. Wa in asarru ala istihlalihim qutilu. Dan kalau mereka terus menyatakan bahwa itu halal, tidak mengapa bagi orang beriman dan bertakwa untuk memakan apapun, meminum apapun, menawilkan ayat tadi. Qutilu, dibunuh mereka. Kalau mereka istihlal, menganggap halal. Wa qala Umar li Qudama akhta'ta istukal hufrah. Amma innaka law ittaqaita wa amanta wa 'amilta salihan lam tasrubul khamr. Hada mathalun yudrab. Kalimat akhta'ta istukal hufrah ini ada pepatah. Hada misalun yudrab wa yuradu bihi man lam yusib maudhi'al hajah. Maknanya orang yang tidak tepat dalam melakukan sesuatu. Engkau keliru meletakkan bokongmu di lubang. Eh, tapi sudah jadi satu pepatah. Maknanya engkau salah. Eh, engkau tidak tepat. Engkau keliru menafsirkan ayat tadi. Demikian kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ama innaka law ittaqaita wa, wa amanta wa amilta salihat lam tashrabul khamr. Ketahuilah kalau engkau bertakwa pada Allah, engkau beriman kepada Allah dan engkau beramal saleh, engkau enggak akan minum khamr. Lihat ikhwan bin azakumullah. Ternyata terjadi pula bentuk-bentuk syubhat yang nantinya kalau dibiarkan menjadi cikal bakal murjiah. Bahwa kalau beriman dan beramal soleh, Dosa-dosa nggak -dosa mengapa. Padahal ayatnya menyatakan, Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junah. Tidak mengapa bagi orang yang beriman dan beramal saleh fi ta'imu, dalam apa yang mereka makan. Tidak mengapa. Ditafsirkan kalau beriman dan beramal saleh maka bebas. Kau mau makan apa saja, mau minum apa saja. Ya, ini dosa-dosa tadi tidak mempengaruhi. Ini kalau dibiarkan menjadi cikal bakal murjiah. Tapi alhamdulillah Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan para sahabat menyatakan dengan tegas, engkau keliru, engkau salah. Cabuk mereka. Dan kalau masih tetap menyatakan halal, bunuh mereka. Kalau tetap menyatakan boleh minum khamr bagi orang beriman dan bertakwa, kalau mereka beriman, kalau mereka bertakwa, tidak apa-apa minum khamr, maka dihukum sebagai qatl dengan dibunuh. Dan diterangkan oleh Umar tentang tafsir ayat tadi Kalau engkau beriman dan bertakwa, kalau engkau beramal soleh, tentunya nggak akan minum khamr. Ini tafsir yang benar. Ini tafsir yang benar. وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه وتعالى لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد قال بعض الصحابة فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر akan dipahami ayat tadi apa maknanya, apa tafsirnya kalau dilihat asbabun nuzulnya, sebab turunnya. Apa sebab turunnya? Turunnya ayat itu adalah ketika turunnya tahrimul khamr. Turunnya pengharaman khamr. Para sahabat saling berbisik. Bagaimana dengan teman-teman kita yang telah terbunuh dalam perang Uhud? Baru terjadi perang Uhud, banyak korban, 70 orang kurang lebih terbunuh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian datang pengharaman khamr. Maka para sahabat yang menerima ilmu tadi kasihan, mereka sudah mati, terbunuh jihad sabilillah. Bagaimana mereka masih minum khamr begini dan begitu? Baru turun ayat yang menyatakan fala junaha illadhi Al-ladina amanu wa amilu salihat atau ala ladina amanu wa amilu salihat junah tidak mengapa orang beriman dan bertakwa kalau dia beriman dan bertakwa dan beramal saleh terhadap apa yang telah mereka minum, terhadap apa yang telah mereka makan. Paham maksudnya? Karena mereka dalam mati dalam keadaan belum tahu hukumnya, tidak mengapa. Selama mereka beriman, beramal saleh, bertakwa, Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Ketika mereka bertanya, "Fakaifa bi ashabina alladzina matu wahum yashrabun al-khamr?" Bagaimana dengan sahabat-sahabat kita yang telah wafat dalam keadaan mereka minum khamr dulu? Fa anzalallah hadhil ayah, maka Allah pun menurunkan menurunkan ayat ini. Yubayyin lahum yubayyin fiha Anna man ta'ima syai' fil halil lati lam yuharram fiha fala junaha alaih. Yang menerangkan bahwa mereka yang memakan sesuatu atau meminum sesuatu dalam keadaan bahwa dia belum diharamkan maka tidak mengapa. Idza kana minal mu'minin al-muttaqin al-muslihin. Kalau mereka adalah orang yang beriman, bertakwa dan orang yang beramal saleh. Kama kana min amri istiqbali Baitul Maqdis Sama keadaannya dengan keadaan dulu ketika berpindahnya Baitul Maqdis. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan kemarin dulu? Sekian lama kita beribadah menghadap ke Masjidil Haram. Berarti keliru dong. Salah dong. Tidak. Allah nggak akan menyia-nyiakan iman kalian. ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك يذمون على أنهم أخطأوا Kemudian mereka yang melakukan hal tersebut yang tadi Ibnu Qudamah dan kawan-kawannya yudamuna ala annahum akhtau mereka dicela atau dicerca karena mereka keliru wa aizu taubah kalau mereka tidak mau bertaubat fakataba Umar ila Qudamah yaqulu lahu maka Umar menulis surat kepada Qudamah dan berkata kepadanya Hamim tanzilul kitab min rabb min al-aziz al-alim ghafir dzanbi wa qabil at-taubi <laughs> ketika mereka merasa putus asa dari taubat <laughs> aisu min taubah <laughs> maka Umar menulis surat Hamim dengan ayat Allah Subhanahu wa taala Hamim tanzilul kitab min Allahil azizil hakim atau azizil alim Allah menurunkan kitabnya atau turunnya diturunkan kitab dari Allah yang maha mulia lagi maha mengetahui. Ghafirid danbi yang maha mengampuni dosa-dosa. Wa qabilit taubi yang menerima taubat. Shadidil iqab yang dahsyat balasannya. Ma adri ayyu danbaika a'zam istihlalul muharram awalan am ya'suka min rahmatillahi thaniyan Aku tidak tahu. Dosa kalian yang paling besar yang mana? Ketika menghalalkan yang haram atau putus asa dari yang halal. Awalnya mengerjakan khamar dan menghalalkan dengan ayat tadi. Terakhirnya putus asa dari taubat. Kata Umar, aku tidak tahu mana yang lebih besar. Dua-duanya besar. Ketika menghalalkan yang haram atau ketika aisu at taubat putus asa dari taubat. dan apa yang disepakati oleh para sahabat tadi adalah perkara yang disepakati pula oleh seluruh para ulama bahwa istihlal itu adalah kufrun akbar kalau dia menghalalkan sesuatu. Kalau dia minum khamr dicambuk. Dosa. Tapi kalau mengatakan halal, itu kan nggak apa-apa. Apalagi menakwilkan ayat. Menyeret ayat kepada apa yang mereka mau. Bukankah Allah mengatakan tidak mengapa bagi orang beriman dan beramal soleh untuk makan apapun. Atau untuk minum apapun. Astagfirullah. Ini perkara yang mengerikan istihlal. Maka hukumnya lain. Selesai Alhamdulillah. Bab tentang masalah pemikiran khawarij dan pemikiran irja. Berikutnya adalah ucapan musannif Abu Ja'far Tahawi rahimahullah wa narju lil muhsinin min al mu'minin an ya'fu anhum wa yadkhiluhum al jannah bi rahmatih wa la na'man alaihim wa la nashhad lahum bil jannah wa nastaghfir li musiihim wa nakhafu alaihim wa la nuqannituhum dan kita yakni ahli sunnah. Dan kita ahli sunnah mengharapkan bagi orang-orang baik dari kalangan mukminin mengharapkan semoga Allah memaafkan mereka, semoga Allah memasukkan mereka dalam surga dengan rahmatnya. Harapan-harapan yang baik. Tetapi lanakmen alaihim. Tetapi kita tidak merasa aman atas mereka. Maksudnya mengkhawatirkan mereka. Berarti apa? Tidak memastikan. Mengharapkan semoga diampuni, semoga dimaafkan. Tapi tetap ada kekhawatiran. Jangan-jangan dia diadab karena dosa-dosanya. Dan itu bagi seluruh orang-orang beriman. Tentunya selain Rasulullah SAW yang sudah maksum. Yang tidak mungkin ada kesalahan padanya. Atau orang-orang yang sudah dijamin dengan jannah. Tetapi kita dan orang-orang yang bersama kita seluruh kaum muslimin ahli sunnah mukminin tetap saja kita mengkhawatirkannya karena mereka semua manusia punya salah, punya keliru, punya dosa. Maka mengharapkan yang baik-baik. Semoga Allah mengampuninya, semoga Allah memaafkannya, semoga Allah memberikan kepadanya taubat dan seterusnya. Walaupun tetap lana aman. Tidak merasa aman itu artinya mengkhawatirkan atas mereka. Walanashad lahum bil jannah. Maka kita ahlu sunnah tidak memastikan mereka dengan surga. Osiflun ahlu surga. Belum tentu. Tapi kan dia orang saleh. Walaupun orang saleh, Kita hanya melihat yang zahir-zahirnya saja. Batinnya kita nggak tahu. Di kesendiriannya kita nggak tahu. Maka tetap mengkhawatirkan. Tidak memastikan. Bahwa dia ahlul jannah. Kalau mengharapkan, naam, kita mengharapkan semoga beliau termasuk ahli jannah, semoga mereka termasuk ahli surga, semoga mereka dimaafkan, diampuni dan seterusnya. Wa nastaghfir limusiihim. Maka ahli sunnah memintakan ampun, mendoakan dengan maghfirah untuk mereka-mereka yang berdosa. Semoga Allah mengampuni mereka. Khususnya mereka-mereka yang telah wafat Khususnya mereka-mereka yang telah wafat. Tetapi kalau ada kamu lihat seorang minum khamr di hadapan kamu, kamu lewat, huh, si fulan minum khamr. Gimana sikap kita? Ya Allah, ampunilah dia. Begitu. Ya. Kayak orang bodoh ya. yang ngakunya sebagai dai, sebagai kiai. Ya. Di lapangan mereka minum khamr, ya. Di masjid mendoakan, semoga Allah ampuni mereka, semoga Allah memaafkan mereka, begitu. Ya. Bukan. Kalau mereka masih berbuat yang diperintahkan adalah nahi munkar, yang diperintahkan adalah man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Kalau orang dalam keadaan berbuat dosa kemudian kita kasih harapan-harapan semoga dimaafkan, semoga diampuni, tambah semangat dia bermaksiat. Harusnya orang yang berbuat maksiat diperingatkan dengan ancaman-ancaman. Hati-hati, jangan sampai Allah mengadab kalian karena dosa-dosa kalian. Jangan sampai kalian dibakar oleh Allah dalam api neraka jahanam supaya mereka berhenti dari dosa-dosanya. Tetapi ketika mereka wafat, bagaimana Ustaz? Kita antarkan orang itu yang kemarin minum khamr, antarkan jenazahnya, doakan dia. Semoga Allah memaafkan, semoga Allah mengampuni. Itu yang namanya ahli sunnah. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, adil. Di mana memberikan harapan, di mana memberikan ancaman. Ancaman-ancaman terhadap dosa-dosa mereka ketika mereka masih melakukannya. Diperingatkan dengan ancaman-ancaman adab dari Allah SWT. Ketika mereka ternyata sudah sakit menyesal ketika sakitnya dia menangis-menangis terus. Kenapa? Saya dulu banyak dosa, saya minum khamr dan sebagainya. Baru diberi harapan. Allah maha menerima taubat. Semoga Allah mengampunimu. Semoga Allah memaafkanmu. Minta Allah, minta ampun pada Allah. Minta maaf pada Allah Ta'ala, istighfar. Berikan harapan-harapan. Karena firman Allah lihat tempatnya.